rahimahullah guru dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab beliau di dalam musnad sebuah hadis yang asalnya ada di dalam Sahih Muslim dari seorang sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu yang di dalamnya bahwasanya seorang manusia apabila dia masuk ke dalam alam kubur maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat Aswadani azraqan yang berwarna hitam dan matanya berwarna biru Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya tentang tiga perkara Man rabbuka Siapa Tuhanmu Wa man nabiyuka Siapa nabimu Wa ma dinuk Dan apa agamamu Semua manusia Yang masuk ke dalam alam kubur Akan ditanya tentang tiga perkara ini Kecuali yang sudah diper, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Masing-masing kita akan ditanya tentang tiga perkara ini. Oleh karena itu, termasuk perkara yang wajib dipelajari dan diilmui oleh setiap muslim dan juga muslimah adalah mempelajari makrifatullah, ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ma'rifatud dinil Islam mengenal Allah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal agama Islam mengenal tiga perkara ini adalah sesuatu yang wajib bukan wajib kifayah atau fardu kifayah tapi hukumnya adalah wajib ain. Artinya masing-masing dari kita berkewajiban untuk mempelajari tiga perkara ini. Kenapa demikian? Karena tiga perkara ini nanti yang akan ditanyakan ketika seseorang masuk di dalam alam kubur dan untuk mempersiapkan jawaban yang benar dan jawaban yang baik bukan hanya sekedar dihafal karena seandainya menghafal itu cukup niscaya orang-orang munafik mereka akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang-orang munafik mereka kelak tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Padahal di dunia mereka hidup bersama kaum muslimin, sholat bersama mereka, haji bersama mereka, bahkan ada di antara mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Akan tapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu perkaranya di sini adalah perlu praktek dan juga pengamalan. Barang siapa yang mengenal Allah, mengenal hak-haknya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan dia nanti bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Dan barang siapa yang mengenal Rasulullah SAW menunaikan hak-hak beliau sebagai seorang Rasul dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari maka diharapkan dia juga akan menjawab pertanyaan dengan baik. Demikian pula orang yang mengenal agama Islam Mengenal apa yang terpenting di dalam agama ini Melaksanakan ajarannya dengan baik Maka diharapkan dia bisa menjawab Pertanyaan yang ketiga Tentang siapa atau apa agamamu Dengan baik dan juga dengan benar Oleh karena itu insyaallah pada tiga hari ini mulai hari ini kita akan bersama-sama mempelajari masing-masing dari ma'rifatullah ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal agama Islam. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah mengenal Allah SWT. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala maka kita perlu mengenal lima perkara. Yang pertama kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam. Mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta Dan makna mencipta Adalah membuat Dari sesuatu yang tidak ada sama sekali Menjadi sesuatu yang ada Allah SWT Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu Menciptakan langit Yang begitu megah menciptakan bumi, menciptakan air, menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan dan menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang kita lihat di dunia ini kecuali itu adalah ciptaan Allah Swt. Dan tidak ada selain Allah Swt yang mencipta seperti Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Swt. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wahai manusia kata Allah Subhanahu wa taala telah dibuat perumpamaan bagi kalian Fastami'ulah Maka hendaklah kalian mendengarkan Perumpamaan tersebut Innal ladhina tada'una min dunillah La yakhluqu dhubaban Sesungguhnya Sesembahan-sesembahan yang kalian sembah Selain Allah SWT Tidak akan mungkin mereka menciptakan seekor lalat Sesembahan-sesembahan yang kalian sembah Selain Allah SWT Tidak akan mungkin menciptakan seekor lalat Entah itu sesembahan Yang berupa jin Sesembahan yang berupa nabi Sesembahan yang berupa malaikat Berupa matahari tukang sihir ataupun makhluk-makhluk yang disembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mengabarkan kepada kita la yakhluqu dzubaban mereka tidak akan mungkin menciptakan seekor lalat walau ijtama'ulah meskipun mereka berkumpul bersatu untuk menciptakan seekor alat tersebut. Seandainya mereka semua dikumpulkan, segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang diagung-agungkan, dibesar-besarkan oleh manusia, dikumpulkan seluruh kemampuan mereka, kesaktian mereka, kecerdasan mereka, dari awal sampai akhir, niscaya mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Apabila mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat yang sangat sederhana susunan tubuhnya, bagaimana mereka bisa menciptakan makhluk yang lebih rumit dari itu? Apabila mereka bersatu dan berkumpul saja mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat Maka bagaimana mereka bisa menciptakan sendirian Menunjukkan kepada kita Tentang lemahnya Segala sesuatu yang disembah selain Allah Dan bahwasanya yang mampu untuk mencipta Hanyalah Allah SWT Dan Allah SWT mengabarkan Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencipta sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu tersebut dengan sangat detail dengan sangat kokoh aturannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala allazi ahsana kulla syai'in khalaqah dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperbaiki segala sesuatu yang dia ciptakan Kalau Allah SWT menciptakan sesuatu Maka Allah SWT ciptakan sesuatu tersebut dengan detail Dengan penuh hikmah Dan Allah SWT berfirman Sun Allah Alladhi atqana kulla syai' Ciptaan Allah SWT Yang atqana kulla syai' khalaqahu yang telah mendetailkan mengkokohkan segala sesuatu yang dia ciptakan dan kalau kita mau merendung sebentar memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan mendapatkan makna ini Artinya mengetahui bahasanya Allah SWT Tidak menciptakan sesuatu Kecuali setelah perhitungan yang sangat mendalam Kita ambil contohnya Apa yang ada di dalam diri kita Di antaranya adalah sistem pencernaan Yang Allah berikan kepada masing-masing dari diri kita manusia. Bagaimana Allah Swt menciptakan hidung yang dengan hidung tersebut kita bisa membau makanan. Kemudian Allah Swt menciptakan mulut yang di situ ada dua bibir yang bisa membuka dan menutup dan di dalamnya ada gigi yang mengunyah dan mencabik-cabik makanan dan Allah ciptakan di situ lisan lidah yang dengannya manusia bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan untuk mempermudah mengunyah makanan tersebut dan Allah ciptakan di sana air ludah yang memiliki fungsi yang banyak Kemudian setelah itu Dimasukkan ke dalam lambung kita Dan Allah ciptakan di sana Zat Yang bisa melunakkan makanan Menghancurkan makanan Dan dibuat lambung kita Terbuat dari sesuatu yang keras Yang bisa menghancurkan makanan yang keras Kemudian Allah SWT pisahkan Antara yang bermanfaat Dengan yang tidak bermanfaat Dan seterusnya Allah SWT perhitungkan semuanya Allah ciptakan diri kita Dengan aturan-aturan Dan perhitungan-perhitungan yang sangat detail Hada khalqullah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min Duni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan kepadaku kata Allah ciptaan-ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mereka memiliki ciptaan-ciptaan, maka tunjukkan kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah adalah meyakini bahwasanya la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara cara mengenal Allah SWT adalah mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Di antara nama-nama Allah adalah ar razak yang Maha memberikan rezeki. Allah Swt menciptakan manusia dan makhluk semuanya tidak membiarkan begitu saja. Tapi dengan rahmat Allah Swt dan kasih sayangnya kepada kita, menciptakan kita semua dan menciptakan rezeki untuk kita dan menanggung rezeki tersebut. Bahkan Allah Swt telah menulis rezeki untuk masing-masing dari makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi sebelum diciptakannya langit dan bumi Allah SWT telah menulis rezeki masing-masing dari kita sebelum kita ada sebelum kita diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Inna qaddara maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah Allah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Telah ditulis ajal kita, ditulis rezeki kita, ditulis amalan-amalan kita, ditulis semuanya. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan 10 tahun. Bukan 20 tahun. Bukan 100 tahun, bukan 1000, tetapi 50 ribu tahun Rezeki untuk kita sudah ditulis oleh Allah SWT Si Fulan Selama dia hidup Akan memakan beras berapa ton Itu sudah ditulis oleh Allah SWT Dia akan hidup sekian tahun Dan dia akan memakan beras selama hidupnya Berapa ton maka ini sudah ditulis Dan berapa liter air Yang akan dia minum Berapa juta rupiah Berapa dolar Uang yang akan sampai kepadanya Itu semuanya sudah Allah SWT tulis dengan detail Dari mana dia dapatkan Dan kemana akan dia Keluarkan Dan kapan akan dia dapatkan itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Swt. Allah Swt. adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Bahkan Allah Swt. telah menulis rezeki bagi kita sebelum kita diciptakan. Dan tidak mungkin seorang manusia meninggal kecuali setelah rezeki terakhir yang memang sudah ditakdirkan untuknya sampai kepadanya. Tidak mungkin dia meninggal Sampai rezeki terakhir tersebut Sampai kepada dirinya Meskipun rezeki tersebut Ada di atas gunung Ataupun ada di dasar lautan Kalau itu memang Rezeki bagi kita Maka Allah SWT akan datangkan Rezeki tersebut kepada kita Allah SWT dialah yang akan mendatangkan rezeki tersebut kepada kita. Seandainya salah seorang sesembahan selain Allah SWT diperintah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang sebanyak ini dalam satu waktu saja. Niscaya dia tidak akan mampu memberikan rezeki kepada manusia semuanya untuk makan siang misalnya. Bagaimana dia bisa memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah yang lain? Hewan-hewan darat yang sangat banyak jumlahnya. Ikan-ikan yang ada di lautan. Semut-semut yang ada di sarangnya dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak pernah melihat wujudnya. Apabila ada, ada salah seorang yang disembah selain Allah, diperintah, diminta untuk memberikan rezeki kepada mereka semua, niscaya dia tidak akan mampu. Bagaimana dia bisa menyampaikan rezeki tersebut kepada masing-masing makhluk tersebut? Dalam satu waktu saja dia tidak mampu Bagaimana dia bisa memberikan rezeki Dua waktu, tiga waktu Atau setiap hari Tapi Allah SWT Dialah yang mencipta Dan memberikan rezeki kepada semuanya Setiap waktu Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka Dan menyampaikan rezeki tersebut Sampai kepada mereka masing-masing Allah SWT Dialah Ar-Razzaq Yang maha memberikan rezeki Allah SWT berfirman Ya ayuhan nas Udhkuru ni'matallahi alaikum Hal min khaliqin ghairullah Yarzukukum minas sama' Minas sama'i wal ard La ilaha illa huwa anna tu'fakun Wahai manusia Ingatlah atau ingat-ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah SWT? Yarzukukum minas sama wal ard yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Dia. Fa anna tufakun? Kenapa kalian berpaling? Ini menunjukkan kepada kita kewajiban kita meyakini dan mengenal bahwasanya Allah SWT dialah zat yang maha memberikan rezeki dan tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta. Mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan juga mengaturnya. Menciptakan matahari dan mengatur perjalanannya. Di mana dia terbit dan di mana dia tenggelam. Kapan dia terbit dan kapan dia tenggelam. Dan menciptakan awan dan mengaturnya menciptakan kita manusia dan juga mengaturnya. Kapan menghidupkannya? Kapan dia dilahirkan? Kapan mematikannya? Maka itu adalah semuanya diatur oleh Allah Swt. Allah Swt. wa taala berfirman, "Yudabbirul amr." Dialah Allah Swt. yang mengatur segala perkara. Menciptakan malam, menciptakan siang, mengganti malam menjadi siang mengganti siang menjadi malam maka Allah SWT dialah yang mengatur itu semua dan tidak ada selain Allah yang mengaturnya dan tidak ada selain Allah yang membantu Allah SWT untuk mengatur alam semesta ini dialah Allah SWT semata yang mengatur alam semesta ini Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdebat dengan seorang musyrik yang hidup di zaman beliau. Kemudian orang musyrik tersebut mengatakan ketika dikatakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menghidupkan dan mematikan. Maka orang musyrik tersebut mengatakan Ana uhyi wa umit Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan Maksudnya Aku bisa membiarkan orang hidup Dan aku bisa membunuh seseorang Itu maksudnya Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan allaha ya'ti Bishyamsi minal masyriq Fa'ti biha minal maghrib Sungguhnya Allah SWT telah mendatangkan matahari dari arah timur Menerbitkan matahari dari arah timur Kalau engkau memang benar Silahkan engkau menerbitkan matahari dari arah barat Fabuhital ladhi kafar Maka orang kafir tersebut Tidak bisa menjawab ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu siang dan nanti malam adalah waktu malam. Ini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang dari dulu sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat. Karena memang yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim dan juga muslimah Adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata Kemudian yang keempat Di antara cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Apabila kita tadi meyakini bahwasanya Allah satu-satunya mencipta, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mengatur alam semesta Maka konsekuensinya Tuntutannya Hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah Hendaknya kita Hanya menyembah kepada Allah SWT Keyakinan kita bahasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki dan mengatur alam semesta Menjadikan kita sebagai seorang muslim Dan juga muslimah untuk hanya menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah swt. Ini adalah konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Dalilnya adalah firman Allah swt. di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman Ya ayyuhan nas U'budu Rabbakumul ladhi khalaqakum Walladzina min qablikum La'allakum tattaqun Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Wassama'a bina'a Wa anzala minas ma'an Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum Fala taj'alu lillahi andadan Wa antum ta'lamun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia." Berbicara kepada semua manusia, yang muslim maupun yang kafir. Ubudu rabbakum. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladhi khalaqakum walladzina min qablikum Rabb yang berat untuk kalian sembah adalah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini adalah Rabb wahai manusia yang hendaknya kalian sembah. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Adapun selain yang menciptakan kalian Meskipun itu disembah oleh manusia Dibesarkan oleh manusia Dianggungkan, disujutin Atau disu ya, manusia bersujud kepadanya Rukuk kepadanya Kalau dia tidak menciptakan kita Dan menciptakan orang-orang sebelum kita Maka jangan disembah U'budu rabbakum alladhi khalaqakum Walladhina namin qablikum Sembahlah Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Dan di antara sifat-sifat Tuhan yang berat kalian sembah adalah yang telah menjadikan bumi bagi kalian menjadi terhampar. Ini adalah zat Tuhan yang berat untuk kalian sembah Ada yang tidak menciptakan bumi Atau tidak menjadikan bumi menjadi terhampar Meskipun dipuja-puja oleh manusia Maka jangan kalian sembah Wasama abina'ah Dan menjadikan langit sebagai bangunan Dialah Rabb yang berat kalian sembah Wa anzala minas sama imaan dan yang telah menurunkan air dari langit Ini adalah Rabb yang berat kalian sembah Adapun selain Allah Yang dia tidak menurunkan air dari langit Maka jangan kalian sembah Fa'akhraja bihi minat thamarati rizqallakum Kemudian Allah SWT Rabb tersebut Yang mengeluarkan Dengan air hujan tersebut Minat thamarati rizqallakum mengeluarkan tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan dengan air tersebut sebagai rezeki bagi kalian. Ini adalah Rabb yang berhak untuk kalian sembah. Yang tidak memiliki sifat-sifat ini maka janganlah kalian sembah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman setelah itu Fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun ta maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui maksudnya adalah mengetahui bahasanya Allah yang mencipta. Sedangkan kalian mengetahui bahasanya Allah yang memberikan rezeki. Sedangkan kalian mengetahui bahasanya Allah yang mengatur alam semesta. Fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah Swt. Kalau kita sudah tahu Allah yang mencipta, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Swt. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta menuntut dari kita untuk bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kenapa Rasulullah SAW dahulu memerangi orang-orang musyrik? Kaum beliau sendiri, orang-orang Quraisy. Sebabnya adalah karena mereka tidak melaksanakan konsekuensi ini orang-orang musyrikin Quraisy sebagaimana Allah Swt wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an mereka mengakui bahasanya Allah Swt yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam banyak tempat menceritakan tentang hal ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu kaummu sendiri orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. La yaqulunallah. Niscaya mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu kemudian mengatakan bahasa yang menciptakan aku adalah fulan atau lata atau uzza atau hubal atau sesembahan-sembahan mereka yang lain yang mereka sembah selain Allah. Semuanya mereka sepakat ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, la Allah niscaya mereka semua akan mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Langit yang ada di atas dan juga bumi, siapa yang menciptakan ini semua? La Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang menjawab dengan selain itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy?" wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun katakanlah wahai Muhammad kepada mereka May yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Rezeki dari langit seperti hujan dan juga yang lain. Rezeki dari bumi seperti tanam-tanaman, harta karun dan juga yang lain. Katakanlah kepada mereka siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan juga dari bumi amman yamliku sam'a wal absar dan katakan kepada mereka siapa yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan-penglihatan siapa yang telah memberikan mereka penglihatan dan juga pendengaran-pendengaran ini wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapa yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hanya siapa yang menghidupkan mereka dan siapa yang mematikan mereka. Wa man yudabbirul amr dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini semuanya kepada kaummu. Allah. Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah melakukan ini semua. Fakul afala takon Maka katakan kepada mereka, kepada kaummu, apakah kalian tidak takut kepada Allah swt? Kalian akui bahasanya Allah swt yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, kemudian kalian beribadah kepada selain Allah swt. Fakul afala takon Apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Harusnya keyakinan mereka yang tadi mengharuskan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi mereka enggan. Dan mereka tidak mau kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah yang tidak memberikan rezeki, tidak mengatur tidak mencipta dan juga mengatur alam semesta mereka enggan Rasulullah SAW mendakwai mereka dan mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wahai manusia katakanlah la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Ini saya kalian akan beruntung disuruh mengatakan la ilaha illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Ada sebagian mereka yang beriman dan ada sebagian mereka yang enggan untuk mengucapkan kalimat ini. Karena mereka tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti sesembahan-sesembahan selain Allah harus dia tinggalkan. Yang dulunya dia bergantung menyembah kepada jin meminta pertolongan beribadah kepadanya memberi makan kepada jin atau memelihara jin kalau dia mengatakan la ilaha illallah tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Allah maka itu semua harus dia tinggalkan harus dia talak harus dia tinggalkan dan hanya bergantung kepada Allah SWT semata. Kalau sebelumnya dia bergantung dengan benda, tidak keluar dari rumahnya kecuali membawa gelang tersebut atau membawa keris kecil tersebut untuk menjaga dirinya atau untuk melariskan usahanya bergantung kepada benda maka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Dia harus tinggalkan itu semua Dan hanya bergantung dan bertawakal Hanya kepada Allah SWT Dan ini berat Bagi orang-orang musyrikin Ketika disuruh mengatakan La ilaha illallah Mereka enggan Allah SWT berfirman Innahum kanu Idza qila lahum la ilaha illallah Yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah yastakbirun mereka sombong kemudian mereka mengatakan apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami tersebut hanya karena seorang penyair yang gila menghina Rasulullah SAW Menolak ajakan beliau Untuk mentauhidkan Allah SWT Ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy Dan inilah keyakinan mereka Dan ini menunjukkan kepada kita Bahwasanya Meyakini bahwasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Ini tidak cukup untuk membedakan kita dengan orang-orang musyrikin. Dan tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam agama Islam. Buktinya Rasulullah SAW hidup bersama mereka dan mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan mencipta mereka. Tetapi Rasulullah SAW terus-menerus memerangi mereka, berjihad melawan mereka sampai mereka meninggalkan satu yaitu meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keyakinan ini tidak bisa membedakan kita orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin. Kita tahu bahwasanya iblis adalah makhluk yang kafir. Dan kita semuanya bersepakat. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Berkata kepada Iblis Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk Allah berkata kepada iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam yaitu sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah disuruh sujud menghormat kepada Adam alaihissalam tapi dia enggan maka Allah berfirman kepadanya berkata kepadanya Wahai iblis Apa yang telah mencegahmu Untuk bersujud kepada Adam Ketika aku menyuruhmu untuk bersujud Apa kata iblis Qala ana khairum min Dia berkata ya Allah Aku lebih baik daripada dia Yaitu lebih baik daripada Adam Kenapa sebabnya Khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan telah menciptakan dia dari tanah. Iblis yang kita sepakat bahasa dia adalah orang yang kafir, makhluk yang kafir dan pemimpinnya orang-orang yang kafir mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Mengakui dan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Dia mengatakan khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Tapi pengakuan iblis bahwasanya Allah yang menciptakan dia ini tidak cukup untuk menjadikan dia menjadi orang Islam. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya keyakinan seseorang bahwa Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, ini tidak cukup menjadikan seseorang masuk Islam sampai dia meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa yang dimaksud dengan menyembah. Sehingga kita bisa menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah dan tidak menyerahkan sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya di antara cara mengenal Allah adalah mengenal bahwasanya Allah satu-satunya zat yang diibadai diserahkan kepadanya ibadah maka hendaknya kita mengetahui apa itu ibadah. Apa amalan yang termasuk ibadah? Apa ucapan yang termasuk ibadah? Sehingga kita serahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah SWT semata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT pengertian dari ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal akwali wal af'al Al-Zahirati wal batinah. Pengertian dari ibadah tolong diperhatikan dan dihafalkan. Jangan sampai nanti kita pulang ditanya tentang apa itu ibadah kita nggak tahu. Ibadah pengertiannya adalah suatu atau segala suatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Swt. baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah ibadah. Bagaimana kita tahu bahasanya ucapan ini atau perbuatan ini dicintai oleh Allah dan diridhai atau tidak. Di antara cara mengetahui bahwasanya ucapan ini atau perbuatan ini dicintai oleh Allah yang pertama Allah SWT memerintahkan ucapan atau perbuatan tersebut Kalau Allah SWT memerintahkan di dalam Al-Quran Atau Rasulullah SAW memerintahkan di dalam hadis-hadis dengan sebuah perkara maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut Allah cintai. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji dan mengatakan bahwa ini adalah wajib walillahi 'alan nas dan kewajiban manusia untuk haji karena Allah SWT Perintah dari Allah menunjukkan bahwasanya Allah SWT mencintai haji ini. Kalau diperintah oleh Allah SWT di dalam Al-Quran atau diperintah oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, dan beliau hanyalah sebagai penyampai menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah bahwasanya sesuatu tersebut ucapan dan juga perbuatan tersebut adalah ibadah contohnya firman Allah Subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar dalam surat al-kautsar hendaklah engkau salat li rabbik menunjukkan bahwa salat ini adalah dicintai oleh Allah Swt. Karena Allah mengatakan fasalli hendaklah engkau salat. Ini adalah perintah. Kalau perintah berarti dia dicintai oleh Allah Swt. Kalau dicintai berarti dia adalah ibadah. Tidak boleh kita melakukan salat untuk selain Allah Swt. Berang siapa yang melakukan sholat dari awal sampai akhir Tapi diperuntukkan untuk selain Allah Untuk Nabi Untuk makhluk yang lain Maka berarti dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT Ibadah yang harusnya diserahkan semuanya kepada Allah Kemudian diserahkan kepada selain Allah Kemudian Allah mengatakan Fasalli rabbika wanhar dan menyembelihlah maksudnya adalah menyembelihlah untuk Tuhanmu di sini Allah Swt wa taala juga memerintahkan kita untuk menyembelih. Kalau ini perintah berarti ini dicintai oleh Allah Swt, menunjukkan bahwasanya dia ibadah dan menunjukkan kepada kita bahwasanya menyembelih ini adalah termasuk ibadah. Tidak boleh seseorang menyembelih kambing atau kerbau atau sapi dengan tujuan untuk si fulan untuk yang bau reksa tempat ini dan tempat itu untuk yang menunggu sungai itu sungai ini atau laut tersebut disembelih bukan karena Allah SWT tapi untuk selain Allah SWT kalau dia melakukannya itu menyembelih sesuatu Meskipun seekor lalat Tapi kalau niatnya adalah untuk selain Allah Bertakarub, beribadah kepada selain Allah SWT Maka berarti dia telah menyerahkan Sebagian ibadah kepada selain Allah Dan Rasulullah SAW bersabda La'anallah man dabaha li ghairillah Allah SWT melaknat Orang yang menyembelih Untuk selain Allah SWT Berarti kita mengetahui bahwasanya sholat dan juga menyembelih adalah termasuk ibadah. Di antara contohnya adalah sabda Nabi SAW atau firman Allah SWT Wa Taala, Rabbukum wad'uni astajib lakum." Dan berkata, Rabb kalian, "Ud'uni." Hendaklah kalian berdoa kepadaku astajib lakum niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah berfirman berkata kepada kita semua, "Ud'uni." Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya doa adalah dicintai. Kalau doa dicintai berarti doa adalah termasuk ibadah. Kalau dia termasuk ibadah, maka hanya boleh kita serahkan kepada Allah dan tidak boleh sekali-kali seseorang berdoa kepada selain Allah entah itu kepada seorang nabi seorang rasul seorang malaikat seorang jin seorang wali orang yang soleh ataupun makhluk yang lain yang dianggap besar oleh manusia karena doa adalah ibadah maka tidak boleh kita serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Keterangan langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya doa itu bukan suatu yang mubah bukan. Tapi adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita kerjakan dengan benar maka kita mendapatkan pahala dan kalau kita serahkan ibadah tersebut Doa tersebut kepada selain Allah Maka Dia telah berbuat Suatu yang dilanggar Yaitu dosa yang paling besar Yang dinamakan dengan kesyirikan Dan dosa syirik Jamaah sekalian Ini adalah dosa yang paling besar Yang Allah SWT Saking besarnya dosa tersebut Tidak akan mengampuni Orang yang melakukannya Padahal Allah SWT Adalah ghafur Maha pengampun Rahim Maha penyayang Akan tapi kalau Sudah dilanggar Sudah dilakukan Dosa yang satu ini Yaitu dosa syirik maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosa tersebut Dalilnya adalah firman Allah SWT Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Dosa membunuh, mencuri, berzina, riba, makanya adalah dosa-dosa besar. Cuma kalau dibandingkan dengan syirik, itu masih di bawah syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar yang apabila seorang melakukan dosa syirik besar dan kemudian dia meninggal dan meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jangan harap dia akan mendapatkan ampunan artinya kalau di, tidak diampuni yang ada hanya satu yaitu azab wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha adapun selain syirik apabila seseorang adalah termasuk muwahid. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia mengesahkan Allah SWT dalam ibadah. Tidak pernah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian dia meninggal dunia dan membawa dosa yang lain. Mungkin dia orang Islam tapi pernah berdusta atau pernah membunuh atau pernah berzina Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Maka ada harapan Dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah SWT Wa yaghfiru maduna lima yasha Dan Allah SWT masih mengampuni Dosa yang lain selain syirik Bagi siapa yang dikehendaki Menunjukkan kepada kita tentang Besarnya dosa syirik ini Tidak akan diampuni oleh Allah SWT Apabila kapan? Apabila dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia bertobat, sadar bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini salah dan bahwasanya adalah termasuk syirik kepada Allah Swt, maka Allah Swt ghafurur rahim. Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan, Selama matahari belum terbit dari barat Maka Allah SWT masih membuka pintu taubat bagi siapa saja Bahkan seandainya dia melakukan dosa sebesar apapun Termasuk dosa syirik Allah SWT berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri Mendolimi dirinya sendiri La taqnatu min rahmatillah Janganlah kalian putus asa Dari rahmat Allah SWT Kenapa? Inna Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an Karena sungguhnya Allah SWT Mengampuni dosa Apa? Semuanya Bukan hanya sebagian, semuanya kata Allah Swt. Selama kita mau bertobat kepada Allah Swt. bagaimanapun dosa yang pernah kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang kita sembunyikan maupun yang kita nampakkan kepada manusia, maka Allah Swt. akan mengampuni dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu dialah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Jadi kalau kita memiliki dosa sebesar apapun, maka jangan kita putus asa dengan rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiallahu anhum tidak semuanya mereka lahir dalam keadaan Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang baru mendapatkan hidayah, baru masuk Islam ketika mereka sudah dewasa dan Allah SWT mengampuni mereka bahkan menjadikan mereka adalah sebaik-baik generasi. Dan kita diperintahkan untuk meniru mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di antara bahaya kesyirikan yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Qur'an bahasanya bahaya syirik ini atau syirik ini bisa membatalkan amalan seseorang batal amalannya dari awal sampai akhir apabila dia melakukan dosa atau melakukan syirik besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu yaitu para nabi dan juga rasul bahwasanya apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan batalah seluruh amalanmu wala takunanna minal khasirin dan jadilah engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dia sudah beramal dari semenjak dia mendapatkan hidayah semenjak dia balik melakukan sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan melakukan perkara-perkara yang sunnah melakukan umrah melakukan haji kemudian suatu saat dia melakukan syirik yang besar ini maka seluruh amalan yang telah dia kumpulkan siang dan malam sedikit demi sedikit meskipun sebesar gunung maka akan Allah SWT jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah SWT dan sia-sia nan takunanna minal khasirin dan apabila dia datang pada hari kiamat maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Tentunya tidak ada kerugian yang lebih besar dari kerugian ini. Kerugian dunia masih bisa kita peroleh selama masih ada kesempatan. Tapi apabila datang di hari kiamat, di hari akhirat, ternyata amalan yang selama ini kita kerjakan menjadi debu yang berterbangan, maka tentunya ini adalah sebuah kerugian yang besar. Tidak ada waktu untuk mengulang kembali. Oleh karena itu, seorang muslim dan juga muslimah hendaklah berhati-hati di dalam kehidupan dia sehari-hari, di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia mempelajari mengilmui tentang tauhid, tentang macam-macam kesyirikan, apa yang termasuk syirik sehingga dia bisa dia bisa menjauhi amalan-amalan tersebut atau ucapan-ucapan yang termasuk syirik tersebut. Karena apabila dia lakukan niscaya ini akan membawa kerugian yang besar kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Di sini pentingnya kita menuntut ilmu agama dan pentingnya kita di dalam mempelajari ilmu agama untuk mengetahui tentang masalah tauhid ini, masalah akidah ini, masalah syirik dan lain-lain sebelum kita mempelajari yang lain. Dan kewajiban seorang dai, seorang ustadz seorang syekh, seorang juru dakwah untuk mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya tentang masalah akidah ini. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling besar yaitu masalah tauhid. Mengajarkan kepada manusia pertama kali adalah tentang masalah akidah ini. Sebelum dia mengajarkan tentang fadhailul amal, sebelum dia mengajarkan tentang ini dan itu. Para nabi dan juga rasul dakwah yang mereka lakukan pertama kali adalah masalah tauhid. Silakan hadirin baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Niscaya kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya dakwah yang pertama kali disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah masalah tauhid ini. Karena mereka tahu bahwasanya apabila seseorang selamat tauhidnya, maka ini adalah kesuksesan yang besar. Meskipun dia punya dosa, selama dia bertauhid, maka masih ada harapan dosa tersebut diampuni oleh Allah Swt. Tapi kalau seseorang tidak mengenal tauhid, melakukan syirik, meskipun dia beramal sholat yang banyak, melakukan umroh, melakukan haji, melakukan sholat, tapi syirik jalan terus, maka ini tidak ada manfaatnya amalan yang dia lakukan meskipun banyak buih di lautan maka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An wajib wajtanibut tagut supaya kalian hanya menyembah kepada Allah SWT semata dan menjauhi tauhid. Apa itu tauhid? Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Ini adalah seluruh para nabi dan rasul demikian. Dakwah yang pertama kali mereka katakan, mereka serukan adalah kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya faqala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian dia mengatakan wahai kaumku ubudullah sembahlah Allah swt, wa taala ma lakum min ilahin ghairuh tidak ada sesembah yang berat disembah bagi kalian kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Dia. Dan juga ayat-ayat yang lain Rasulullah SAW Ketika beliau diutus menjadi Nabi Selama kurang lebih 10 tahun Sebelum diturunkan kewajiban sholat lima waktu Yang beliau seru kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu Adalah masalah Tauhid Padahal orang-orang Quraisy memiliki kerusakan-kerusakan yang lain Tersebar minum-minuman keras perzinaan, pelacuran, riba dan juga kerusakan-kerusakan yang lain. Akan tetapi yang beliau dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah masalah tauhid ini. Beliau tidak mengatakan kepada mereka selama 10 tahun tersebut mengatakan wahai kaumku tinggalkan minuman keras. Tinggalkan berzina, tinggalkan riba. Tapi siang malam yang boleh dakwahkan adalah masalah tauhid ini. Kapan diharamkan minuman keras? Ketika berada di Madinah. Kapan turun diharamkan riba? Ketika di Madinah. Karena apa? Karena akidah dan juga tauhid ini adalah perkara yang asas. Apabila seseorang akidahnya sudah benar, tauhidnya sudah benar, maka dengan mudah dia akan melaksanakan perintah Allah SWT. Dan ketika dilarang, akan dengan mudah dia akan meninggalkan larangan tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, ilmu yang hendaknya kita pelajari pertama adalah masalah tauhid ini. Kita pelajari tauhid sampai kita meninggal. Tidak ada istilah saya sudah khatam, saya sudah selesai belajar tauhid, Tauhid adalah kita belajar terus dan kita amalkan sampai kita meninggal. Demikian pula seorang dai, jangan dia menganggap remeh masalah tauhid ini. Hendaklah pertama kali yang dia dakwahkan kepada masyarakat adalah masalah tauhid ini. Kemudian yang kelima, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang diharapkan kita bisa mengenal Allah SWT dengan nama-nama tersebut dan juga dengan sifat-sifat tersebut Allah SWT berfirman Walillahil asma'ul husna dan Allah Swt memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama Allah Swt. Dengan nama ini kita mengenal bahwasanya Allah Swt adalah Maha Penyayang. Sangat sayang kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah SWT menurunkan Al-Quran Mengutus Rasulullah SAW adalah karunia bagi kita semua Sehingga kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran Mengikuti ajaran Rasulullah SAW Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah SWT di sorganya Di antara nama-nama Allah SWT adalah Ghafur Yang maha pengampun Di antara nama-nama Allah adalah Ar-Razak Yang maha memberikan rezeki Di antara nama-nama Allah adalah Al-Alim yang maha mengetahui Dengan nama ini Kita mengenal Mengetahui bahasanya Allah SWT Mengetahui segala sesuatu Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang Allah SWT mengetahuinya Bahkan Perkara yang sangat detail Jatuhnya Daun Di tengah malam Di keheningan malam Maka Allah SWT mendengar Dan mengetahui jatuhnya daun tersebut Ini adalah cara mengenal Allah Yaitu mengenal Allah dengan nama-namanya Yaitu Asma'ul Husna Dan Allah SWT berfirman Walillahil mathalul a'la Dan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tinggi Menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat di mana sifat-sifat tersebut wajib kita imani sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah SWT wa taala istawa 'alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh Dan arsh adalah makhluk Allah SWT yang paling besar, yang paling tinggi Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Di dalam enam tempat Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT istawa alal arsh Allah beristiwa di atas arsh Ini adalah sifat Allah SWT Dan Allah SWT lebih mengetahui Tentang dirinya daripada kita Dan Rasulullah SAW lebih mengetahui tentang Allah SWT daripada kita kita tetapkan bahwasanya Allah Swt memiliki sifat istiwa sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah Swt. Demikian pula Allah Swt mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Swt memiliki dua tangan. Maka kewajiban kita adalah meyakini dan mengimani sifat ini sesuai dengan keagungan Allah Swt dan juga kebesaran Allah Swt. Pertama harus kita yakini Kita imani Tidak boleh kita tolak Dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak beristiwa Allah Allah atau Allah tidak memiliki dua tangan Atau Allah tidak turun Karena kalau kita mengucapkan ucapan ini Sama saja kita telah menolak Kabar dari Allah SWT Menolak kabar dari Allah SWT dan kabar dari Rasulnya, kita tahu hukumnya. Kewajiban kita adalah mengisbat, meyakini, menetapkan sifat-sifat yang telah Allah kabarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika Allah mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh, Kewajiban kita dalam meyakini dan tidak boleh kita menyerupakan istiwa Allah Swt dengan istiwa makhluk. Makhluk beristiwa. Seorang raja beristiwa. Orang yang naik kendaraan beristiwa. Dan ini diketahui maknanya di dalam bahasa Arab. Akan tapi tidak sama antara istiwa Allah Swt dengan istiwa makhluk kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya Allah beristiwa. Caranya bagaimana? Maka ini tidak dikabarkan oleh Allah SWT. Tapi kita yakini bahwasanya Allah beristiwa dan caranya tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah SWT adalah istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dialah Allah SWT yang mengetahuinya. Allah beristiwa tetapi tidak sama dengan istiwa makhluk. Demikian pula ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana firman Allah SWT ketika berkata kepada iblis, "Lima khalaqtu biyadai." Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Kewajiban kita adalah mengimani dan kewajiban kita yang kedua Tidak boleh kita menyerupakan Kedua tangan Allah SWT dengan tangan makhluk Allah SWT berfirman Laisa kamithli syai' Wahuwa sami'ul basir Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT Dan dia maha mendengar Dan juga maha melihat Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan dia maha mendengar Dan juga maha melihat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Maha mendengar. Allah mendengar dan Allah Maha mendengar. Dan kita sebagai manusia juga mendengar. Tapi sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang sangat sempurna. Allah mendengar segala sesuatu. Seandainya manusia semuanya berkumpul dalam satu waktu Berdoa masing-masing kepada Allah SWT Menyebutkan permintaannya Dengan bahasa masing-masing Niscaya Allah SWT bisa mendengar Memahami satu persatu dari permintaan tersebut Ini adalah pendengaran Allah SWT Yang maha sempurna Makhluk juga mendengar Akan tetapi pendengaran makhluk Adalah pendengaran yang penuh dengan kekurangan kita memiliki dua telinga Belum tentu keduanya sama-sama Derajatnya di dalam mendengar Kita bisa mendengarkan 2 meter, 3 meter dari kita Tapi 10 meter, 20 meter Belum tentu kita bisa mendengarnya Ini adalah pendengaran yang dimiliki oleh makhluk Allah SWT memiliki sifat mendengar Dan makhluk juga memiliki sifat mendengar akan tapi pendengaran Allah SWT Tidak sama dengan pendengaran makhluk Jadi samanya nama Tidak menunjukkan samanya hakikat Samanya nama Tidak menunjukkan samanya hakikat Allah mendengar, kita mendengar Sama namanya Tapi hakikatnya tidak sama Allah SWT pendengarannya sekali lagi Pendengaran Allah Jauh lebih sempurna daripada pendengaran makhluk Demikian dalam dalam masalah tangan, dalam masalah istiwa, dalam masalah turunnya Allah SWT. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah kata beliau. Beliau rahimahullah mengatakan istiwa itu maknanya maklum Dalam bahasa Arab Istiwa itu adalah suatu yang maklum Artinya Wal kaifu majhul Cuma bagaimananya Majhul tidak kita ketahui Karena Allah SWT tidak memberitahukan kepada kita Tentang bagaimananya Wal imanu bihi wajib Dan beriman dengan sifat tersebut Adalah wajib Tidak boleh kita mengingkari sifat tersebut. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimana makanya adalah perkara yang bid'ah. Tidak boleh seseorang bertanya bagaimana Allah beristiwa. Bagaimana tangan Allah SWT Bagaimana Allah turun Maka ini adalah perkara yang diada-adakan Para sahabat radhiallahu anhum Mereka mendengar ayat-ayat sifat Dan mendengar hadis-hadis sifat dari Rasulullah SAW akan tapi tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bagaimana sifat Allah yang ini, bagaimana sifat Allah yang ini. Mereka tidak menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimananya, karena mereka tahu kewajiban mereka sebagai seorang hamba adalah beriman dan e, beriman kepada Allah Swt, beriman kepada Rasulullah SAW, membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan apa yang datang dari Rasul dan kalau itu berupa sifat Maka mereka beriman Dan ada pun caranya Maka ini adalah majuhul Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Dan sampai bertemu kembali pada esok hari insyaAllah Di tempat dan waktu yang sama Dan kita akan membahas tentang Ma'rifah yang kedua Yaitu mengenal Rasulullah SAW Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.